husnul a'mali ihu husnul ahwali nataihu atau nataiju nataiju nataiju husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqalatil inzal hmm? wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqalatil inzal Wes Bismillahirrahmanirrahim Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi amin Bismillahirrahmanirrahim husnul amali utawi baguse amal iku nata icu husnil ahwali iku akibat atau buah dari baguse piro-piro ahwal piro-piro tingkah wa husnul ahwali dan utawi baguse tingkah iku minat tahakkuki maqalatil injali iku minat tahakkuki saking bukti kang bener tahakkuk itu pembuktian atau bukti mim maqalatil injali eh fi maqalatil injali ing dalem pira-pira pangentikan indali kang wis nanti. Ya. Assalamualaikum. Ayo. Husnul a'mali Husnul a'mali utawi bagusé amal. Bi khol wiha amma ya yu'awwiquha anil qabuli minariya. bi khalwiha kelawan kosongi amal amma amma sanging apa Yu yu awikuha yu waikuha. kang merusak ha ing amal anil qabuli anil qabuli sangking den tombone amal minar riya ya. minar riya ya saking sifat riya wa ghairu hmm? wa ghairihi wa ghairi wa wa ghairihi lan saliyane riya wa huduril qalbi Iya. wa ghairuhu wa hudurul qalb minar riya'i saking riya wa ghairi lan sakliyan riya wa hudurul qalbi lan utawi hadire ati ma'allahi ma'allah satane Gusti Allah fi hali fi'liha ya. fi hali fi'liha ing dalam tingkah nindakaken amal wa adamu istighalah istighali wa adamu istighali Lanjutnya apa? Istigholihi. Bigoiri. Bigoirihi. Istigholi bigoirihi. Istigholihi. Istigholihi bigoirihi. salah kata-kata. Nak mandek itu ya. Bi Adam eh, bi apa? Bi Adami. Ya? Hah? Bi Adam istigholihi kelawan ora none ketumpu wong bi kelawan saliyane Allah minal wasawisi minal wasawisi saing pira-pira waswas asyaitoniyati yati kang basa setan burung buka nata iju husnil ahwal iku nata iju husnil ahwali akibat buah akibat saking bagusnya ahwal pira-pira tingkah burung tutup Alko imatu. Alko imatu kang jumeneng. Bil kulubi. Bil kulubi ing dalam hati. Minaz zuhdi. Minaz zuhdi saking zuhud. Fit dunya. Fit dunya ing dalam dunya. Wal ikhlasi. Wal ikhlasi lan saking ikhlas. Lillahi. Lillahi wa Gusti Allah. Bi anna yaqsuda. Bi sudah, Ayak Bi kelawan yekto nyejo sapa wong bi amalihi bi amali kelawan amali ubudiyyatillah ta'ala ubudiyyatil ubudiyatallahi ing ngumawi lo marang Gusti Allah la li hazin hazzin la li talibi ora golek bagian Aj, ajilin ajilin kang sementara kang bangsa donya wala sawabin ajilin wala sawabin lan ora uga ganjaran ajilin kang akhirat burung buka husnul ahwali wa husnul ahwali lan utawi bagusé ahwal nasiun nasiun iku tumbuh minat tahakkuki minat tahakkuki saking nah saking bukti benere ai atam kinu ai tamkini ya cecek ya tuh tamkini ya jadi mantep ya fi maqamatil ang atam tamkini itu ada cecek ya lu ya fi maqami fi maqami Makomatil insan. Wi mako lati tadi. Makomatil insan. Makomatil. Iya. Itu kurung ya. Iya, Berarti tadi makomat ya, bukan bukan makolat ya. Makomatil. Tadi ya. Fi makomati ing dalem biro-biro makom injali kang tumurun. Baik, fil makomatil lati fi ai tegese fil maqamati ing dalem maqam allati natanazzalu allati kang tatanazzalu tatanazzalu tumurun fi qulubil arifin fi qulubil arifin ing dalem atine wong-wong kang arif wahya wahya moko tai maqamat ma'arifil ma'arifi ma'arifil ilahiyati wa iya maka utawi maqamat iku ma'ariful ilahiyati Piro-piro makrifat ilahiyah kang bangsa pangeran yuridu Allah taala yuridu kang nekaaken sapa Allah Gusti Allah yuriduhu yuriduha yuriduha kang nekaaken ha ing ing maqamat sapa Allah Gusti Allah taala ala qulubi ala qulubi ing atase ati takunu sababan takunu dadi apa maqamat sababan dadi sebab fi tarkin dakwi dakwi ah, ya fi tarkid dakwi ad-dakwi da'ain da'ain bau ya fi takwir fi tarkid dakwa gitu aja dakwa in dalam meninggal pengakuan wa adamul iltifati wa adamul iltifati lan ora minggu ila jannati ila jannati maring surga au harbi au harbi minan nari min nari au har harbi dene harbi min nari au harbi utom layu minan nari sing neraka fa innal murida fa innal murida maka satamene murid Iza hasola lahu Iza hasola nalikani hasil lahu ketu murid Zalika roki roki bun. Zalika yang mengkono-mengkono bun. Roki bu maulahu. Salam. Roki bu maulahu. Salam. Ojo ojo bui. Hmm. Rokoba mongko murokoba ya ningali atau ngatirakan maulahu ing pangerane bi qalbihi qalbi ing dalam atine fala yaqsuda fala yaqsudu mongko ora nyejo bi amalihi bi amali kelan amali ghairihi ghairihi maling saliyane wa iza hasala zalika wa idza lan nalikane hasala hasil zalika tahrisul amali dalika mengkono-mengkono perkara Ila hasil dalika mongko nalikani mengko hasil mengkon-mengkon perkara takhliso mongko ngiklasaken al amala al al amali ing mongko ngiklasaken amal mimma mimma sing apa-apa ya yu'awikuha yu'awikuha yu'awikuha kang alang-alangi ha ing amal anil qabuli anil qabuli saking kok diterima wa hadhil hikmah hikmatu wa hikmah maka hikmah iki kad dalili kad kaya dalil lima qablaha lima maring apa-apa qablaha kang sadurunge iki walima kanat walima kanat apa al khisali wal wal limalan maring apa-apa kanat kang ana apa kisalu pira-pira perkara al kisalul mahmudatu al mahmudatu kang terpuji la ta la na eh, tan la tan tansa'u la tan tansa'u ora tumbuh goliban goliban kaprai illa illa kajaba min kasratib min kasrati dzikri min kasrati dzikri saking akeh dzikir wa mudawamati alaihi wa mudawamati alaihi lan dawamaken dzikir dzikrihi. wa mudawamati alaihi lan dawamaken alaihi ngate dhewe apa dzikruhu dzikire Bismillahirrahmanirrahim husnul amali utawi bagusi amal iku nata iju ya nata iju akibat atau buah akibat dari husnil ahwali bagusi ahwal wa husnul ahwali lan bagusi ahwal iku ta wa husnil ha minta hakuki ya setengah sangking bukti makom makomatil injal itu makom kedudukan injal kang wis turun jadi mukmin itu bainal hal wal makom makom itu kedudukan hal ahwal ahwal itu adalah tingkah batin ahwal itu adalah keadaan batinia. amal itu adalah fi'lul jawari, fi'lul dohir. Jadi pekerjaan dohir. Jadi makom, terus ahwal, terus dohir ya. Jadi amal yang bagus itu buah dari ahwal yang bagus. Jadi amal yang bagus itu buah dari ahwal yang bagus. Ono sing amal ketoke doire bagus tapi bukan buah dari yang bagus itu amal yang kemarin amal yang banyak kotorannya ya jadi wujudnya sholat tapi ria itu bukan bagus ya bukan bagus bukan amalul hasan wujudnya setakoh tapi ya, pamer itu bukan bagus tapi amal yang bagus itu amal yang hanya buah dari ahwal yang bagus ahwal yang bagus ya ahwal di sini ahwal batiniah itu jadi keadaan batin maka di sini ada beberapa tingkatan pertama muhadoro muhadoro itu menghadirkan Allah ya menghadirkan hati itu batinnya itu hadir Allah itu senantiasa melihat kita Allah senantiasa nah, ini namanya muhadoro atau murokobah atau muraqabah. Ini ini pertama ini. Nah, belum begitu belum murid ya. Jadi hadirkan hati. Makanya semuanya galiban itu roti dikrihi wa mudawatu alaihi tika. Jadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Awal ini bagus kalau kita banyak zikir dengan Allah. Caranya pertama muhadar, menghadirkan Allah bahwasanya Allah itu bersama kita. Kayak Imam Sahal at Abdullah Sahal at itu sejak tiga tahun. Ya. Allahumma Allah bersamaku, Allahu nadirun ilayya, Allah memperhatikanku, Allahumma Allah syahidi, Allah sebagai saksiku. Itu diwirid, diwirid, diwirid, diwirid, ditanamkan bukan sekedar wirid lisan ya karena ini awal hati bukan sekedar dikir lisan ya, yo ape lisan cuma bukan sekedar itu tapi tanamkan dalam hati dalam batin itu Allah senantiasa bersamaku Allah senantiasa perhatianku apa saja yang ada padaku diperhati ini diperhatikan oleh Allah Allah sebagai saksi yang senantiasa menyaksikan apa saja baik dohir batin yang ada padaku. Ini awal pertama. Berusaha murokobah ya. Rokobah itu artinya menghadir rokib itu kan ya senantiasa mengawasi kita. Jadi menghadirkan Allah senantiasa bersama kita. Inilah ihsan ya. Karena Kan naka tarahu wa illam tadi fa innahu yaraka ya jadi wa innahu yaraka jadi pertama muhadar hadirkan hati dengan memperbanyak pikir jadi banyak pikir. jadi menghadirkan Allah bersama kita itu dengan banyak berzikir karena Allah ber, berfirman wa ana ma'hu zakaroni aku bersama hambaku tatkala hambaku ini berzikir kepadaku maka upayakan untuk dakwah memperbanyak dikit hati itu sambil jualan pentol Allah Allah Allah sambil apa saja Allah Allah la ilaha illallah bisa ya nah pikir kadang-kadang ya kita tapi hati itu diupayakan begitu lali bangkit lagi dulu begitu nah nanti setelah itu ada ahwal ah ini mah ahwal ya ada syafa. ya syafa itu memang sudah disingkapkan oleh Allah ya disingkapkan oleh Allah batin itu sudah kayak para sahabat dulu seolah-olah saya melihat Ya Rasulullah, kalau saya berhadapan denganmu ya Rasulullah, seakan-akan di hadapanku itu ada surga dan neraka sudah melihat surga dan neraka syafaat maka dari ketika itu masya Allah tidak ada keinginan sedikit pun untuk berbuat maksiat ya, ini namanya mukasyafah disingkapkan jadi selasa dibukatkan ya tas sama orang, ini dibuka ini baru malakut ya malakut itu ya, ya masih makhluk ya ya malaikat masih makhluk ya jadi goib itu ada yang goib suari ya itu masih makhluk ya, malaikat masih makhluk ruh-ruh suci itu masih makhluk ya nabi dan masih makhluk belum itu nanti kalau sampai musyahadah musyahadah itu penyaksian kepada Allah nah ini sudah yang orang arif itu musyahadah musyahadah itu menyaksikan Allah terus berjalan menyaksikan ibadah Allah di di alam lahut alamnya Allah jadi di kalau banyak zikir maka basiro ini akan muncul basiratul qalb basiratul ruh itu akan kelihatan nanti nanti ada basiratul sir itu bisa menjangkau kepada musyahadah musyahadah kepada Allah nah, ini ahwal ya caranya apa ya mentakhlis mengikhlaskan ya mengikhlaskan segala amal itu dan ini ahwal ini adalah bukti min tahakkukil minta hakul jadi bukti pembenaran atau hakuk itu ada bukti ya bukti dari makom yang telah temurun orang ada makom tawakal ada makom zuhud ada makom ya taslim ada makom tahfid ya itu makom makom ya jadi pertama makom warok ya makom warok itu nyegah banget dari apa yang haram yang syubhat nggak mau ini warok terus udah walaupun masih pengin ya masih pengin tapi ini syubhat tinggal baru naik nanti zuhud zuhud itu rapi pengin misalnya kemantil lah tunjuk istilah kemantil lah terus nah, orang kemantil Nah, orang jenggot ini nanti awalnya juga udah karena Allah sedang pinginnya gusti Allah ya. Nah, pingin masalah makhluk-makhluk nggak pingin. Maka amalnya nanti bisa murni karena Allah ya. Nah, terus ada orang-orang yang makamnya sudah tawakal. Tawakal itu sudah semerak, ya sembahlah semuanya kepada Allah alallahi wal yatawakkalul mu'minun ya semuanya ya, disandarkan kepada Allah tapi masih tunggu ya terus tiba dengan ini ini orang tawakal ya terus ada makom taslim orang makom taslim itu sudah serah orang tunggu meneh Terus apa ya kalau Gusti Allah semeleh standing ada makom tafid tafid itu wis lego lilo sapa ae wis kaya mayit di hadapan Gusti Allah ya ya wis apa apake pokoke seneng ya kalau Gusti Allah ya loro ya seneng melarat ya seneng ya jadi wong diejek ya seneng ya, mana Allah itu lepra eh? ya eh? di wong ni wong di ini wong wong cici nggak apa-apa dia malah seneng ya. sudah makamnya begitu ya ada orang yang menurut orang menjijikan ya menurut manusia tapi sebetulnya dia itu mulia di hadapan Allah karena hatinya sudah begitu jadi ini jadi dari makom ini kalau yang dari dalamnya makom terus ada ahwalul batiniyah terus mendorong amal yang baik nah kalau belum orang nggak belum punya makom maka dibalik ya. amal dulu yang baik banyak dikir nanti menumbuhkan ahwal ya ya jadi menumbuhkan ahwal yang baik maka kalau ini sudah terus nanti akan didudukkan oleh Allah pada makomnya ya nanti nak wis sudah makom nanti secuatannya juga begitu jadi nah orang-orang kan seperti kita salik maka ya pertama ya ngamal yang ngapi dua amal ikhlas ke ikhlas ke ya perbanyak dikir perbanyak dikir ini akan setiap amal-amal yang ikhlas itu akan menumbuhkan nur yang ya. nur ini akan memadangi ya. ini bisa terasa di dalam batiniah ya kita ya ini namanya nanti jadi awalnya kan terus awal ini terus terus menjadi stabil ya menjadi stabil menjadi karakter itu dari makom ya nah, itu dari makom nah wis maong makom dari makom menuju ahwal menggerakkan amal nah, ini ya jadi bolak balik ya bolak balik orang yang belum belum istiqomah kayak kita ya jadi amal dulu ya nah, amal dulu kita beramal yang baik memperbanyak zikir nah ini akan menumbuhkan ahwal batiniah. ya ahwal batiniah. jadi perbanyak dikit ya kita perbanyak dikit di dikir yang banyak karena Allah itu bersama kita jadi ada muhadoroh atau atau murokobah yang merasa Allah melihat kita di dimanapun kita ingat kepada Allah Allah Allah ya, ya. kalau kita orang yang belum punya makom kayak kita ini maka masih kadang ini kadang ini kan oh, celaka celuk gitu ya itu belum punya makom ya. Nah kita makom itu is begitu ya. Ada orang yang makomnya taslim ya. Yang memang sudah begitu sampai ada sampai itu namanya ya, di, di ada orang yang makanya sudah taslim itu sampai keblegong ada sama namanya Khalid tapi siapa ini Khalid itu berjalan-jalan di padang pasir masuk ke sumur ya dia diam aja di situ di sini orang tunggu orang apa ya pokoknya ini semua kan gusti Allah sini ngatur itu makamnya sudah gitu ya nah wong sing mandang rumah makamnya gitu ya udah Wah, gendeng hmm. ini. Terus anak kafilah jamaah haji di, lewat situ. Ini kalau sumur nggak ada ininya, udah ditutup aja nanti orang pada kecelakaan masuk ke sumur sini malah ditutup padahal dia di bawah orang bunga-bunga aku yang jawab yang insyaallah ora lah bunga bunga eh, Gusti Allah pasti nyatu semua itu hanya Gusti Allah nah, gitu ditutup terus enek ternyata jeru itu enek nopo motone mencorong oh. itu kalau dia takut berarti belum taslim ya nopo ya Gusti Allah ya ngingkrai Gusti Allah apa apa yang ngerti Gusti Allah ya apa Gusti Allah ya udah serahkan gitu terus meneng aja nopo itu ternyata kok ngalir terus terus munggah butuh tenoko itu ngubet Awak eh si Khalid itu. Nah senopo dodos ininya terus buntut itu ngipatkan ke atas. Ya metu ya. Jadi itu itu udah makan. Nak wis wayang selamat ya selamat. Itu orang-orang yang sudah makomnya taslim ya. Nak dipandang oleh wong ini maka orang kendeng, Mbah Marijan itu orang kendeng, nak wong-wong syariat ya makomnya makomnya taslim jadi taslim itu udah mati udah Gusti Allah kan gitu ya dulu nggak mau ya ini makomnya sudah udah udah uji mati udah ini serahkan Gusti Allah jadi nak orang syariat itu menuju bunuh diri dan sebagainya beda ya itu orang menguji makom Ya, nah orang seperti orang yang seperti kita belum ada makomnya masih nggak belum istiqomah ini, maka caranya adalah perbaiki amal. Amal yang baik, pikir yang terus, mudah mudawamah. Dilanjutkan, dilanjutkan, dikir dilanjutkan. Allah, Allah. Setiap saat Allah. cuma ngalamun kemana-mana, jangan Allah. Pikir. Sambil mikir, pikir iso ya hati ini terus gitu kalau mana bawahnya dipancing ya kalau hati itu sudah terpancing gitu Allah Allah itu kayak milih diri nanti ya Allah ya. nah wis milih wis kamu kalau mikir kalau ngetik ya iso ya. ya nah hati bisa begitu ya tapi nak pikiran nggak bisa nah, nak lisan juga nggak bisa kita ngomong kalau wong terus ini nggak bisa tapi nak hati bisa ya hati itu bisa memancapkan. Jadi ini namanya mudawama kok iso mudawamah hati bisa nak mudawama ya mudah waladina umala sholatim daim sholat daim itu ada bisa hati ya nak bisa nggak bisa gimana kita matul habis sholatnya nggak bisa ya tapi hati bisa dikit kepada kalau sudah ya ibaratnya kayak sudah ngalir ya untuk mengalirkan itu ya pertama dilatih kayak sanyo itu kan pertama dilatih dipancing dulu la ilaha illallah la ilaha illallah diukir di hati, di hati kita itu sampai itu pahatan itu benar jelas di situ senantiasa gerakannya gitu lah jadi mencorong di hati kita itu la ilaha illallah la ilaha illallah Terus kita saat walaupun bicara apapun ini memperbanyak dikit. Terus amalia yang baik. amalia yang baik itu adalah biar tidak tercampuri dengan agro di dunia maka ikutilah Rasul la yu'minu ahaduhum hatta takuna hawahu tabi'an lima tubi bih. Biasanya nak ijazah, ijazah, ijazah macam-macam itu kadang-kadang kalau nyuwun ijazah Ken Sugih misalnya, lai Ken Sugih kan lai, lai kelas ya. Ini kita ngaji beneran ya, bukan ngaji boleh atau tidak boleh ya, boleh saja ya, inti jaluk Gusti Allah. Tapi kita ngaji beneran. Haji beneran itu ngaji pada sampai kepada yang ila rabbikal muntaha kepada Tuhan ujung dari semua tujuan kita boleh-boleh saja ya aku ngomong boleh cuman nah, kita mau ngaji beneran udah gitu makanya dulu ada hadis waktu kita baca di Ihya itu ada hasil dari Ibnu Mubarak dan itu dari Ibnu Mubarak jadi bagi Ibnu ada Khalid bin Mikdan tanya ke Abu Dhar ya Abu Dhar ceritakan sesuatu yang pernah kau dengar dari Rasulullah yang paling mengesankan di hatimu langsung Abu Dhar nangis nangis gugup ini ramari-mari dikira-kira wis nangis terus iki gak bisa akhirnya nangis lama dia bisa tenang Rasulullah pernah cerita ini di, di kitab waktu kita baca itu ya Rasulullah pernah cerita saat dulu Gusti Allah menciptakan langit menciptakan makhluk itu menciptakan malaikat tujuh malaikat tujuh ini disuruh menjaga lampu langit lapis satu, lapis dua, lapis tiga, lapis empat, lapis lima, lapis enam, lapis tujuh wakala ya jadi diserahi wakala ala malaikat sab'ah ala sab'ati samawat jadi diserai maka lapis satu ada malaikat hafadah mengaturkan naik kepada Allah membawa amal-amal yang bagus tapi stop di lapis pertama Ana malaikatul ghibah, aku malaikat ghibah. Ya. Allah memerintahkan itu tidak boleh ada amal yang bisa melewatiku kalau dia masih ghibah. Maka tertolak. Merasani wong ya. Naik lagi ana malaikatul riya. Tidak boleh orang-orang amal yang yang masih riak melewati aku. Jadi kita kadang-kadang masih pamer ya masih pamer masih pengen dilihat mesti nah, mau cokoran pengen di kagumi ngaji biar pengen pinter dan sebagainya pengen pinter kan aku juga, di pamer-pamer gitu ya terus yang ketiga anak malaikat hasad aku malaikat hasud tidak boleh orang yang orang-orang yang hasut amalnya bisa melewati ini. Oh. Betul lagi malaikat itu dengan amal yang luar biasa dari hambanya. Kecekat nomor empat. Anak malaikatun ujub. Saya ujub. Orang yang kadang-kadang wong di amal tapi ujub. Orang yang wong api kaya aku. Orang yang wong soleh kayak aku mulai jadi kadang-kadang ujub ya ujub itu belum, belum tampak ya masih di hati masih di hati semua cokoran Quran wah ini Quran kok nggak apa ora kaya aku iso ya, mau gitu itu ujub ya ujub itu mengagumi dirinya ya nah, kemudian malaikat kan berapa tadi? Keempat. Keempat. Lima sekarang, lima. Anak malaikat kiber. Kiber-kiber sombong-sombong itu sudah eh sombong dulu aja, ya. Sombong itu sudah diketok ya, terus baru ujub ya. Kemudian yang keenam ada anak malaikatur rahmah lulus satu dua tiga empat lima enam Wah, enam di stop anda mager rahmah dhewek itu ora peduli karo wong orang duwe welas asih karo wong wis aku malaikat lama nggak boleh amalnya orang-orang yang nggak peduli sama wong dhewe apik tangga-tanggane elek ditoke wae Dewe kepenak tangga-tanggane ora kepenak ditoke wae Iki jenenge orang ndek welas asih. Dheweke dicampakkan lagi. Terus yang ketujuh saya malaikat yang bisa meneliti orang-orang yang mencari ketenaran, mencari pengaruh. Bukan dunia, bukan itu pengaruh. Biar dianggap ulama, biar dihormati orang, biar di cegani orang biar orang pada tandim kepada dia nah, biar masya Allah ini ditolak juga ini ini penyakitnya ulama ini ya, ya penyakitnya ulama ditolak juga juhud kan terkenal kan macam-macam ya masya Allah nah, itu wangil ini terus Abu Dar nangis ya Rasulullah jenengan itu Rasulullah pulau niki kan namun Abu Dar Bis, gimana saya bisa selamat ya Rasul jadi saringan-saringan amal yang diterima oleh Allah yang bisa takhlis itu ya yang bisa mensucikan wah sulit banget kata si nonton itu pribun kata kata kayak sulit ini hati kita itu bisa kayak gitu amalnya dan yes nyuno gitu kalau gusti Allah lan melok aku melok Gusti Kanjeng Nabi makanya saya men, saya rasa rasakan memang melok Kanjeng Nabi itu yang paling selamat orang iman kan seseorang kepada Allah hatta takuna hawahu lima jitu sampai hawane hawa nafsune tabian mengikuti apa yang di, di ini Rasulullah hanya untuk bisa mengikhlaskan itu ya kita harus saring saring saring tapi ikuti dah Rasulullah ya, ikuti tidak Rasulullah Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin ketemu Allah, cintai Allah, maka ikutilah kanjeng saya tidak menyarankan sunnah-sunnah macam-macam. Kanjeng Nabi yang mulai yang mulai Kanjeng Nabi senantiasa jamaah-jamaah. Ya. Jadi itu Yang mulai, yang mulai. Poso Ramadan tambah. Poso sunnah ya, kok. Kanjeng Nabi orang tahu lewat mosok Yaumul Bid, Yaumul Bid. Dilaksanakan ya poso setiap bulan tiga hari ya tiga hari Nah lu tinggi mau Daud ya lah nggak usah 4 lima belas nggak apa-apa kalau mau Senin Kemis nggak usah 4 bulan tapi misalnya ini minimal tiga hari dalam satu bulan terus yang diikuti Rasulullah ya terus kita ngaji terus dibersihkan terus ya jadi kalau yang begini nggak pian nggak apa-apa. Ya, kalau yang begini nggak pian nggak apa-apa. Ya, kalau yang toriko toriko pagi piat itu harus kamil. Mencari musid kamil itu sak repotan ya. ya. Kalau yang begini udah Rasulullah yang akan menjamin ya. Jadi jamaah jangan sampai pokoknya diupayakan ya upayakan sungguh-sungguh syukur 40 hari itu jangan sampai ketinggalan takbiratul ikhramnya imam eh, Itu itu repot kita ya jangan sampai coba latihan 40 hari aja ia mulai dilanggengkan puasa nah, 40 hari sebulan tiga hari mau tambah ya api ya Daud yang biasa tahu dia Daud ya nah, namun tiga, tiga hari dahulu Daud nah, terus diikhlaskan ini karena karena apa karena memiliki ridhani Gusti Allah supaya kita benar-benar bisa marah kepada Gusti Allah Insya Allah ya jadi orang yang nggak belum punya makam kayak kita belum istiqomah ya itu kita berupayanya dengan amalia biar lebih bisa amalnya itu bersih dari bersih dari lali syai'in walali syahsin walali hawain walali akhirat dunya ora krono suwiji-wiji ken ngene ken ngene ken itu ngene ken itu ngene termasuk ken itu karomah ken itu ganjaran ken itu surga ken itu ini, ken itu ya. itu cek makhluk ya surga kan cek makhluk ya lali sasin ora nono wong tapi kena hanya kepada Gusti Allah karena Allah wala di hawa ini ora krono hawa nafsu aku seneng ini kalbu to ngono kuwi karena hawa nafsu ya supaya nggak nono hawa nafsu moga manut to Gusti Kanjeng Nabi seneng ra seneng ya, Kanjeng Nabi ngono tak ikuti kita itu senengnya seneng miturut kesenangannya dewi-dewi itu hawa ya itu hawa hawa nafsu manut toh hawamu itu manut kalau gusti kanjeng nabi ya menurut orang itu kadang-kadang wali-wali ya sing sunnah bener sunnah muakadah di lerwake sing sunnah-sunnah fadhail itu dipengke ya sing sunnah-sunnah muakkadah dilirwake sing sunnah-sunnah fadhail itu dipenge ya oh, Masya Allah ya Usoro jam macam-macam itu cuma ya fadhail saja ya. tapi sing akadah ini penting yang kanjeng Nabi lakukan itu penting ya Dan gitu ya jadi yang lima waktu ke genep yang wajib itu harus genep karena ini untuk bersih ya bersih itu harus mengikuti itu di muktadar syar'i karena kalau nggak bersih nggak akan sampai kepada kanjeng gusti Allah itu nggak akan sampai nggak akan sampai tadi saya ceritakan tujuh itu selamatkan itu sulit ya orang seneng gibah orang seneng hasut orang seneng riak orang seneng ujub orang sum'ah sulit maka caranya ya memang minta pitulungan karo Gusti Allah manut karo Kanjeng Nabi wis pasrah karo nanti khutbiyati ya <laughs> jadi Gusti Kanjeng Nabi panjenengan tarik kula tarik di terki karo Gusti Kanjeng Nabi kehadirat Allah Subhanahu wa taala latihannya begitu ya jadi latihannya amal yang baik diikhlaskan. Nah, sebenarnya nanti amal yang baik itu adalah natijah, nanti akibat dari awal yang baik. Awal yang baik itu adalah bukti atau sebuah ya, bukti atau tampilan dari makom seseorang ya. Makom seseorang. Jadi yang ada di dalam itu akan keluar di luar getok itu dari situ ya jadi itu tapi nak yang dalamnya belum ini maka ya desain ya dari luar ya jadi desain dari luar dengan amal-amal yang kebaikan ya jadi nak wis dalamnya itu penuh dengan nur maka nur itu akan keluar nah, dari tangannya dari lisannya dari kakinya itu dengan amal-amal yang baik nah, tapi nak dalamnya belum ya di sini sih dengan nur dengan ini inilah nur itu dari apa dari amal yang soleh jadi ibaratnya kayak teko gitu ya nah, kalau tekonya isinya kopi ditaruh ya kopi ya tapi nak ini kosong ya di sini sih ya kena sambil ya nah, isi dengan amal yang baik ya, orang yang belum makomnya belum seperti kita ini kan masih belum istiqomah apa apa belum istiqomah maka mengistiqomahkan beramal yang istiqomah menurut Gusti Kanjeng Nabi yang paling berdampak itu adalah akal batinnya itu dari zikir berbanyak zikir mulazim zikir Allah, Allah. itu gampang Allah la ilaha illallah la ilaha illallah itu terus ngalir gitu ya nah lali balik lagi lali balik lagi lali balik lagi ngono ya ya memang jenenge wong latihan nambah nanti dawam ya lali balik lagi lali balik lagi rasakan nanti ahwal itu akan muncul batin itu akan tenang akan tenang itu akan akan muncul ya, ya ini ya jadi baru kalau sudah amal dari makom seseorang itu adalah amal yang benar-benar bersih ya kalau kita masih niru-niru ya masih niru-niru kita masih niru ngamalnya wong wong zuhud masih niru amalnya padahal kita hati kita masih senang duit ya tapi niru ya sebagian dari duit kita untuk orang infak untuk ini kan tapi padahal ya masih rata iman ya karena masih seneng duit ya mau juga tuh rasa seneng ya. duitnya tangan dicekel terus kan pegel ya karena nanti saya lagi ya saya lagi malah kepenak ya nah mau juga tuh ngono ya nah, nyekel nyekel terus kan repot ini saya lagi malah kepenak nah kita malah dibegem rapat-rapat terus sampai hilang ya jadi nah, duit si tau ini nah, nunggu ya nah mau juga nah kesuwen impor repot ya Nah, Maksud kan ngono. Jadi para ulama ya kayak Abu Ja'far, guru saya Junaid itu hmm. orang tahu bahwa duitnya melepunya rumah ini. Saat dulu kerja, saat dulu ini tak gesek yang jalan. Padahal setiap hari satu dinar ya. Saat dinar itu tak yuto ya. Kira-kira jadi ini. Oh luwe nih ya, hmm, empat gram. Nah, empat gram. empat gram lima ratus berarti 200 yuto ya, rong yuto ya setiap hari itu oyone aja ratu lebaknya enak masjid pokoknya masjid enak makin miskin nah oyo kita ya iman nah akhirnya Imam Imam raja Nam nyulikunnya dari sak dinar ya boh serat seper seperatusnya dinar gitu, kita makan masih niru ya nah mau juga serak mantel hati ini nyekel ya dondo itu kayak di tangan tak orang yang hati punya tangan kan nak lagi kan malah kepena ya buat ya kepena gue timbun terus terus ini kan, kan kemeng ya mendingan diselekan malah kepena ya. nah kita malah dikegem rapet rapet aja sampai kelong itu repot ya itu masih makamnya kita masih sendiri ya niru wong zuhud ya sidik-sidik di and batin. Gitu. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha Kita ini memang bukan adu cerita ya, dipraktek ya. Harus dirasakan ya. Bukan ngaji kulaan cerita ya, tapi ya banyak pikir ibadah sing api ya ikhlas ya semuanya ya itu baru nanti terasa ya mm <clears throat>